Mulane Quran nak ngelingno kita iku napa? Faman farada fihi al hajja fala wala fusuka wala jidala fil Jadi potensi fase ku malah pas haji. Fil haji fi ku ing dalem. Lah kok mboten sebut teng Arab niku wong nak buatan haji ku wajahe ditutup nganggo cadar. Tapi nak pas ikhram malah wajah wajib dibuka. Iku semari uji nyali tok. Kalau nanti dikonco khusuk, khusuk tenan ya, khusuk alim niku nate di kesempatan ngambung Hajar Aswad. Pas sampai ngambung, pas untuk detik ngambung, pas ono wong Turki wayu pas ngambung. Niku cerita tentang kula, Coro tak terus no, Gus. Iku ora kena Hajar Aswad. Kena pipine ini itu nih. Lu pangeran lu kok iso detiknya sama, Bu. Pas sampai ngambung, pas posisi Turki yo wayu. lu <laughs> iku wong alim eling anyune, ora eling Hajar Aswad. <laughs> rezeki. <laughs> mulane Hajar Aswad tuh ngenes, mulane dari Hajar Aswad aku dhisik putih. Gara-gara dosane Bani Adam dadi reg. <laughs> Mana kata yang haji nangis kan termasuk niku nyesal deh. Jebule wong sing rayu bojone tok wong nundune wayu kabeh. Sing bagian niku maksudnya. jadi jangan repot. Pangeran itu nguji ngoten faman farodofihin al haja, fala rofaha, wala fusuqa wala jidala fil hajj. Benten nak sholat, fase fasek ke uang pas sholat itu mesti warung lanang lanang. Sholat ini masjid ngarepe uang lanang, pinggirnya uang lanang. Haji buatan. Masjid haram, masjid paling suci saat dunia. Tapi itu uji nyali tenang. Kalau di konco haji tiang magelang, khusus esak poli. Selawasi ratau sholat jejer cawe itu. ini Niku sholat jejer cawe itu, suci suci itu cawe itu. Nuwangis sebetulnya. Lah apa rapati khusus ya orang nangis biasa wae. lu <laughs> Lho sampean musim haji kan kredit. Ya. Jadi kanan kiri nih wedok ning ngarepe wedok. dia sujud gelem ra gelem kudu bokong bokonge itu saya Seneng cerita-cerita kitab loh nak kaji hujud itu neng bokong. Lha tebakan bokongnya yang itu memangis Gus kula itu yang Magelang, sak urep urip atau jejer wong itu Wong khusuk. Katoke bakat jadi wali, katoke khusuk. memangis bar haji. Gus kula haji ini mboten ditampi kok nate ngalami sujud Aku iya pengandani wong khusuk bingung nggak ada wong khusuk. Ngongkon istighfar nih rasa salah wong kepeksa. Ngongkon nikmati wong khusuk kok oh, tak kon nikmati. <laughs> Lho cara sing takok sampean. Aku meni oh gayamu. <laughs> jawabnya gampang, cara sing takok sampean jawabnya gampang. Gue Beb. Paling gayamu apa ya? Iki sing takok wong khusuk. Yakin sing takok sampean oh gayamu. Sing nuti yang khusuk bi nangis tenan nyesel. Memang haji itu unik. Makanya Allah mengingatkan fala rofasa wala fusuko wala jidalu fil had ing dalam pas ngelakoni mungkin uji. Jidal kayak ngoten. oh, wis sing mari muring-muring. terus niat niat khusuk, niat sabar bebe. oh, wis sing mari muring-muring. Memang ujian betul. Lo kalau es kecelok wong gak gampang muring-muring terkenal lah, anak kula seneng guyon ra gampang muring-muring. Nate badhe niku, Beb. Romyu tanggal 11, umumnya haji Indonesia rak kobles zawal. Melok beb teng rombongan tiyang niku. Warung tok mina wonge didil-didil. Iki ajaran apa Romyu kok kobles zawal? Nabi ku ora tau. Romyu kobles zawal. Nabi mesti Romyu ba'da zawal. Ngamuk-ngamuk. Sajane kula nu mboten mutawif, kula buatan mboten kaji gaet, mboten kaji tenan nganggo dhuwit. Nak gaet diamuk wajib menang ya. Enggak iso di PHK nak. Akhirnya kalau ngomong ini, akhirnya kalau dijono Pak Bak sampai sing ngadepi. Ya Nabi ya ratau rom yo koblas tapi ya ratau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. lopeng. <laughs> <laughs> Lah ya Nabi ya ratau rom yo koblas tapi ya ratau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Repot. Akhirnya aku wah, jari kaji oleh jidal akhirnya. Iya bodoh jidal. Raiso Kang. Pemenang ngajak bojo geger tok. Kalau di konco ngajak bojo ya, sing kancane sitok ngajak bojo wong Jogja. Nah bojo sitoke ini, ini niku isu isuk gak noteh sing lanang. isu isu gak noteh kopi. <laughs> Sing di bojo ra gawe noteh. Wong wedok wapi ngono maksudnya. <laughs> Jawabe sing itu "Lah piye ijolan?" <laughs> Wong lanang kadang spontan kan yo kacau. Cah wedok iku cek apike mbek bojone piye Mas ijolan maksudnya wis pancen jare amit amit pas kaji ayo sapa sing kaji ora jidal aku pengen ora raine sing ngene-ngene iki lho Wong aja ulama aja habib iku wis gak mlebu kias sing umum-umum ngene Wes angel angel ono catering terlambat wah ada saja yang bikin apa emosi, emosi. kalau kaji tak rilek-rilek tapi ya sono ya. ngomong pidato ning Mina ono macam-macam ribet. Nah, itu filhat. Allah memang dari awal memperingatkan potensi maksiat itu justru filhat ketika musim haji. Pemene wae perkara dam wis macam-macam. Mun kula terus nang sing penting kaidah teng salat wa kaifa ada jaza. Kados wingi Imam Rafi'i dawakan salat sujud itu mau cukup watul jabah. Niku nggih guling-gilingan ben gak gampang suudzon baik tiang lin lintu. Nah, kita piyambak tidak akan mempraktekkan itu. Kita tetap sujud melibatkan tujuh anggota. Cuma nak ono sing ngono gak gampang suudzon. Wong bar ngaji min hajud dalibin. Dadi ana gunane lah. Wa kaifa ada jaza. Jadi duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Ya, duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Tapi saya ulang lagi, tentu kita tidak meraktekan itu. Kita duduk tasahud awal gede reno para guru, tasahud sani reno para guru. Cuma status hukum wa kefako ada jaza dengan duduk gaya apa saja sah. Karena kita tidak pernah tahu. Ono wong duduke mingkrang jebule mbok salahno, mbok takokno jebule udunan kan yo ya roh. Salat kok model mau ku model apa? Jebule wonge napa? udunan utawa wonge bar digi panjen sikile rasa di ditekuk bareng mbok amuk salat kok ujug-ujug bar gipan ilo gipan <laughs> kan ndak pernah tahu makanya ini butuh perangkat hukum jadi wong alim butuh itu khazanah hukum supaya agama ini luas ad-dinu yusrun wala hadatina ahadun illa ghalabahu yasiru wala tu'asiru basyiru wala tunafiru mohon kalau terus naik Wa yusannu lan den no fil awali ing dalam tasawut awal apa alif rasul lugo iftiros. Mun sampean ngerti niku. suala ala ka'bi yusrohu wa yansibu yumnahu wa yadau atrofa asabihi lil qiblah. Wa fil akhir at tawar wa wabakal iftiros. lakin yukhriju yusrohu min jihati yamini wa yulsiku warikahu bil arti. Ini ora usah terang nggih karena apa? Ya sudah pokoknya seperti yang sampean praktekkan itu yang tasawut awal jenis apa? iftiros, yang tasawut sani jenisnya tawarruh ngono ora usah diterangno malah dimaknani malah bingung sama wal asoh yaftarisul masbuk wasahi nah meskipun imam itu tasahud akhir masbuk tetap bergaya tasahud awal karena masbuk tidak diakhiri salam karena dia nanti berdiri lagi nah kalau sedikit mau cerita masbuk bahwa agama ini proses ya saya ulang lagi agama ini proses Dulu para sahabat itu kayak cacilik kudus, kayak cacilik Indonesia. Jadi dulu para sahabat itu kalau Nabi sudah rokaat ketiga atau rokaat kedua, niku takbir terus sholatnya digebut, digebut. Wes kayak cacilik-cilik kita kayak cilik kan orang gerimam, wis rokaat ketiga kayak takbir ngebut. Nah, engkok bar ngebut nanti, nanti bar. Jadi imam rokaat ketiga kita tahu-tahu rokaat ketiga mereka nyelip. Engkok imamnya salam ya melok salam itu kecerdasan itu itu pinter dulu zaman sahabat ya gitu agar nabi rokaat ketiga sahabat datang takbir ngebut sampai rokaatnya sama dengan nabi nabi salam terus ikut nah ditakoki nabi wis perang rokaat dong ya patang rokaat lah oke karo kok patang rokaat nggih gebut nabi itu dulu gitu sampai ada muat bin Jabal makanya disebut di antara spesialis fikih itu muat bin Jabal ketika beliau karek karek sama Nabi, beliau ngikuti Nabi, kemudian Nabi setelah salam, beliau menambahkan rokaat yang ku, kurang. Terus semenjak itu jadi syariat kalau untuk masbuk ngikuti imam, setelah imam salam menambahkan rokaat yang di, ditinggalkan. Terus dibakukan sampai sekarang. Dulu enggak enggak seperti itu. Dulu sholat ya kenalan, Jangan dalamnya bunti. Oh, ya pun tengah-tengah sholat. Jejer wong orang kenal, Jangan tiang putih buat nanti kertas, oh, kalau tiang beriki. Dia ngoten Gitu. Sahabat yang pun terpelajar orang roh nak ngoniku batalo batal salat. Sampai setelah salat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam matur inna haji salat munajat. Sholat itu munajat cum yo. Ya. Nak omong-omongan bik pangeran ae ora Bani Adam. Akhirnya semenjak itu salat ngomong bik Bani Adam hukumnya ba batal. Sebelum itu ya ndak. Nah, makanya agama ini proses. Sehingga fikhud dakwah itu harus dihidupkan. Sekarang enggak orang langsung pakai fikul ahkam. Akhirnya umat ini melayu. Harusnya yang dimulai fikhud dakwah. Jadi dulu Nabi berkali-kali kecewa be umat itu, tapi Nabi ngempet karena prosesnya fikhud